Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la لا Wa la رسول ba'dah Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah dan bahagia ini kita kembali dapat meneruskan dapat kembali menyimak acara kajian rutin setiap Jumat pagi dan pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana kita membahas tentang meniti jejak generasi manusia terbaik yaitu membahas tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kajian kita pada pagi hari ini kami sarikan daripada kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Duruzak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala yang berjudul Wajibuna Nahwas Sahabah yaitu kewajiban kita terhadap para sahabat dan beliau merupakan guru besar akidah di Fakultas Guru Besar Akidah di Universitas Madinah. Demikian juga beliau sebagai pengajar di Masjid Nabawi Madinah An-Nabawiyah. Para pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> tema ini adalah tema yang sangat penting kita bahas yaitu tema tentang sahabat. Karena sebagai seorang muslim memiliki kewajiban memiliki kewajiban yang sangat besar yang harus mereka tunaikan kepada para sahabat. Para sahabat memiliki hak yang sangat besar yang ada dalam pundak-pundak kita dan harus kita tunaikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita semuanya untuk memberikan perhatian. Memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan ini, terhadap tema ini. Dan para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban yang akan kita tunaikan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian daripada kewajiban dalam agama kita. Dalam artian itu merupakan hak agama kita, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna dina Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan Allah juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin." Dan barang siapa yang mereka memeluk agama selain Islam, maka mereka tidak akan diterima agama tersebut. Maka tidak akan diterima agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian maka Islam ini agama yang lurus yaitu agama Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih seorang yang pantas untuk menyampaikan agama ini dengan amanah dan dengan cara yang hikmah yaitu seorang rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini kepada kita semua dengan amanah. Dengan penyampaian yang sempurna, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sudah maksimal dalam menyampaikan agama ini kepada kita. Dan Rasulullah sudah menyampaikan risalah ini sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang nabinya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul. Wahai Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah wahyu atau ajaran yang yang aku turunkan kepada yang diturunkan kepadamu dari dari Tuhanmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil rasul kita tidak langsung dengan namanya. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada nabi kita SAW di mana Allah tidak langsung memanggil dengan uh, menyebut nama nabi kita SAW tapi memanggilnya dengan rasul. Tidak seperti nabi-nabi yang lain Contohnya seperti e, Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Wahai Adam dan istrimu. Wahai Adam, tinggallah kalian kamu dan istrimu di dalam surga. Ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismihu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Ini kalau nabi-nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala langsung sebut namanya, tapi nabi kita Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan rasul. Ini menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada nabi kita. Kemudian faballagha risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah ini wa addal amanah dan telah menyampaikan amanah dari Tuhannya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahi umat umatnya dengan sebaik-baik dakwah dan cara yang sangat hikmah. Demikian juga Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjihad di jalan Allah baik dengan ilmu maupun dengan perang, dengan pedang, dengan jihad yang sejujur-jujurnya, jihad yang sebenar-benarnya sampai datanglah kematian beliau. Dan tidaklah satu kebaikan pun melainkan diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Demikian juga tidak ada se sebuah kejelekan pun, sekecil kejelekan pun melainkan telah diajarkan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi di antara mereka yang tidak bisa membaca tulis yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan jiwa mereka mengajari mereka tentang Alkitab dan hikmah, yaitu Al-Quran dan hikmah. Al-hikmah di sini maknanya adalah hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inkanu meskipun mereka sebelumnya sebelum mendapatkan wah sebelum mendapatkan penjelasan dari Allah berupa turunnya Al-Quran, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan agama Allah SWT, agama Islam ini dengan penyampaian yang sangat sempurna. Dan Rasulullah saw juga telah mendakwahi umat ini dengan sebaik-baik dakwah dan telah menjelaskan kepada kita al-mahajjata wa abana lahumus sabil telah menjelaskan kepada kita hujjah-hujjah yaitu dalil-dalil itu bukti-bukti atau akan kebenaran agama ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk rasul kita yang mulia para sahabat, orang-orang dekat beliau, para kawan kawan kawan beliau yang sangat mulia yang menolong Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan-serangan musuh. Demikian juga mereka para sahabat Nabi saw Alaihi Wasallam adalah imam-imam para pemimpin-pemimpin agama ini dalam segala bidang, dalam ketakwaan, dalam ilmu, dalam takut kepada Allah. Mereka adalah para imam, para imamnya kaum muslimin yang terpercaya. Para sahabat telah menolong Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela Nabi kita dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh musuh beliau. Demikian juga para sahabat telah menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka para sahabat adalah uh, sebaik-baik sahabat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kawan yang Allah pilihkan untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sekaligus mereka sebagai penolong yang sangat kuat, pembela yang orang-orang yang membela dengan gigih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka adalah sebaik-baik kawan dan sebaik-baik orang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu saja para pendengar rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu Wa Taala tidak sembarangan dalam memilihkan sahabat untuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam uh, riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Inna Allah yanzuru fi qulubil ibad." Fawajada qalba Muhammadin alaihi sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi faba'athahu bi Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, hati-hati manusia Ternyata Allah mendapati hatinya Muhammad adalah hati yang paling baik. Hati manusia yang paling bersih, yang paling baik. Sehingga Allah SWT memilihnya untuk menyampaikan risalahnya. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Lalu kemudian Allah melihat hati-hati manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Ternyata Allah menemukan bahwa Allah mendapati bahwa hatinya para sahabat adalah hati yang paling baik yang dimiliki oleh manusia setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyyihi sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pendamping untuk nabinya. Jadi mereka adalah para sahabat yang terpilih, manusia yang terpilih yang menjadi sahabatnya Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Dan ada pepatah yang mengatakan inna tuyuro ala ashkalihim taqo. Sesungguhnya burung itu akan terbang bersama yang sejenis dengannya. Maka orang-orang baik dari pepatah ini kita bisa mengambil hikmah. Bahwa orang-orang baik mereka akan nyaman bersama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, maka mereka akan merasa nyaman, merasa betah. Ketika mereka berada dalam komunitas orang yang baik. Demikian juga orang-orang yang buruk, orang-orang pendosa, orang-orang yang jauh dari agama, maka mereka akan merasa nyaman, merasa rileks ketika mereka bersama dengan manusia-manusia yang satu level dengannya, satu grup dengannya. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang baik tidak akan merasa nyaman ketika dia berada dalam komunitas yang buruk, hatinya akan gelisah, dia merasa tidak nyaman. Demikian juga orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa enjoy, tidak betah ketika dia bersama dengan komunitas yang yang baik. Makanya ketika Nabi ketika Allah swt wa memilihkan untuk sahabat kita eh, untuk Rasul kita saw alaihi para sahabat, orang-orang para sahabat, orang-orang yang mendampingi beliau dalam dakwah beliau ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mereka adalah teladan terbaik dalam segala hal. Dalam kita beragama terutama dan dalam kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala melanjutkan fa'an'im bihim wa akrim maka muliakanlah agungkanlah para sahabat itu sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kemuliaannya. Dan betapa mulianya para sahabat tersebut, wa ma asyrafal juhdal ladzi qamu bihi dan betapa besar jasa kesungguhan mereka dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Melihat kedudukan para sahabat yang begitu mulia, maka menolong para sahabat, mengkaji kehidupan para sahabat, ini termasuk daripada iman. Ini termasuk daripada agama kita, yaitu agama Islam. Wa juz'un minal ilmani alladhi ta'abbatna tabaraka wa ta'ala bihi. Eh, menunaikan hak-hak para sahabat ini bagian daripada iman yang kita beribadah kepada Allah dengan iman ini. Li'annaka idza tala'ta kutubal aqidah karena ketika Anda membaca kitab-kitab akidah demikian juga kitab-kitabnya para ulama salafus saleh baik yang telah lalu maupun yang saat ini maka pasti kitab tersebut tidak pernah lepas atau tidak pernah kosong dari pembahasan tentang sahabat ini menunjukkan bahwasannya pembahasan tentang kehidupan para sahabat, bahasan tentang membela kemuliaan para sahabat, bagian daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang yang paling hikmah yang paling moderat, yang paling mampu yang yang paling besar andilnya dalam menunaikan hak para sahabat. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain, ada di antara mereka yang ekstrim kepada para sahabat. Seperti orang-orang khawarij. Mereka ekstrim tapi ekstrim kiri. Sampai mengkafirkan ahlul bait. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Ada ekstrim kanan yaitu yang berlebihan dalam memuji para sahabat terutama ahlul bait yaitu orang-orang Rafidhah. Mereka berlebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai-sampai menganggap Ali itu adalah nabi. Malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu Harusnya yang pertama kali mendapatkan wahyu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq itu Ali bin Abi Thalib. Tapi malaikat Jibril, Jibril ini salah orang. Keyakinan orang-orang Rafidho. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi di antara mereka menganggap Ali itu Tuhan. Menganggap bahasanya Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Maka ketika Ali bin Abi Thalib mendapat laporan ada rakyatnya yang menganggap dia Tuhan. Ali bin Abi Thalib memanggil rakyat tersebut, masyarakat sejumlah masyarakat tersebut lalu dihukum dengan dibakar. Ketika dihukum dengan dibakar, maka orang-orang Rafidhah yang dihukum sama Ali bin Abi Thalib ini malah semakin yakin kalau Ali itu Tuhan. Karena hadis yang mengatakan tidak ada yang mengadab manusia dengan api kecuali Tuhan, masya Allah. Nasallallahu assalamu Nah ini e, contoh kelompok-kelompok yang ekstrim dalam menyikapi para sahabat, yaitu khawarij. Mereka sangat ekstrimnya sangat ekstrim kiri, yaitu kurang dalam menunaikan hak para sahabat sampai mengkafirkan para sahabat ahlul bait. Kemudian ada yang ekstrim kanan berlebihan dalam memuji, yaitu orang-orang Rasulullah sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah ini ummatan wasato. Ahlu sunnah wal jamaah ini adalah umat yang moderat dalam segala hal, yang tengah-tengah. Umat yang bersikap adil dalam dalam segala hal. Mereka adalah orang yang memuliakan para sahabat dan mereka memuliakan para sahabat sesuai dengan kedudukannya para sahabat. Tidak sedikit pun mereka kurang dalam memuliakan mereka para sahabat, demikian juga ahlu sunnah wal jamaah tidak berlebihan dalam memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para pendengar rahimani Warahmatullah, kemudian muncul. Lantas apa aja kewajiban yang harus kita tunaikan kepada sahabat kita, kayak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita bahas, kita kaji pada eh, pembahasan di saat ini. Inna sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum hum hamalatu hadzal Mereka adalah pembawa agama ini. Sebelum kita memasuki hak para sahabat, kita harus tahu dulu. Tadi ada bahwasanya para sahabat ini memiliki jasa yang sangat besar. Yaitu mereka adalah yang membawa agama ini sehingga sampai kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka dengan dapat mendengarkan langsung agama ini dengan kedua telinga mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga Allah muliakan dengan dapat melihat langsung sosok nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka bisa belajar dari akhlak-akhlak Nabi SAW secara langsung melalui kehidupan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemuliaan kemuliaan kepada mereka dengan mendengarkan langsung hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara siapapun, sehingga mereka melihat langsung Nabi, mendengarkan langsung hadis dari Nabi SAW dan menghafalkannya. Lalu kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada umat Islam. Dari penjelasan Syekh di sini, kita bisa memetik definisi sahabat. Yaitu sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam. Orang yang berjumpa dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepadanya, lalu meninggal di atas Islam. Ini definisi yang paling tepat dalam mendefinisikan para sahabat. Sebenarnya para pendengar sekalian, banyak versi pendapat para ulama dalam mendefinisikan sahabat. Namun ini definisi ini dinilai definisi yang paling kuat. Di sahabat itu adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika tidak melihat barangkali dia buta maka mendengar langsung perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Dan ini mencakup baik perjumpaan itu singkat ataupun lama. Ya. Singkat maupun lama walaupun sebentar ini sudah bisa disebut sahabat. Dan mencakup baik orang dewasa maupun anak kecil. Demikian juga mencakup budak maupun orang yang merdeka. Bahkan juga mencakup jin dan juga manusia. Jin yang hidup bersama Nabi SAW di Madinah ataupun di Mekah, mereka juga mendapatkan kemuliaan sebagai sahabat Nabi SAW. Mukminan bihi beriman kepada Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi dan beriman. Kalau cuma berjumpa tidak beriman maka tidak sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka bukan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian juga Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, dia menyatakan iman zahir tapi ternyata batinnya tidak beriman. Ini juga bukan sahabat meskipun dia berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian, wama ta'ala Islam, dia meninggal di atas Islam. Artinya, jika ada sahabat lalu kemudian dia murtad nasallallahu alaihi wasallam afiyah maka dia gugur gelar sahabatnya beriman ketika Nabi masih hidup lalu kemudian murtad nasallallahu alaihi wasallam afiyah maka orang ini gugur menjadi sahabat Nabi SAW tidak disebut sahabat jelas atas bagaimana dengan sahabat yang pernah murtad lalu kemudian dia masuk Islam lagi apakah gelar sahabatnya gugur? Ya, maka pendapat yang kuat mengatakan tidak gugur. Kalau ada sahabat yang murtad, kemudian dia masuk Islam kembali, maka status sahabatnya balik lagi setelah dia masuk Islam. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang yang sependapat dengan beliau. Contohnya seperti sahabat Tulaihah ada sahabat yang pernah murtad di akhir hayatnya Nabi, eh, di akhir kehidupan Nabi SAW, namanya Tulaiha. Lalu kemudian sahabat ini, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, beberapa saat setelah Nabi SAW meninggal dunia, beliau masuk Islam kembali. Dan Alhamdulillah bagus keislaman beliau, bahkan beliau sampai meninggal dalam keadaan syahid. Nah, sahabat Tulaiha ini menjadi sahabat Nabi SAW, walaupun pernah murtad. Orang yang murtad, ketika dia e, kembali kepada Islam, maka amalan yang dilakukan sebelum dia murtad itu kembali. Ya. Tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama Islam. Lalu kalian meninggal dalam keadaan kafir. Mereka itulah orang-orang yang dihapus amalannya. Dihapus amal kebaikannya. Dalam ayat ini Allah mengatakan, Fayamut wa huwa kafirun. Lalu dia mati dalam kondisi kafir. Maka itulah yang dihapus amal-amal kebaikannya. Artinya bagaimana? Kalau dia murtad, kemudian dia balik lagi ke Islam. Sebelum dia mati, maka tidak dihapus amalan-amalan kebaikannya sebelum dia masuk, eh, sebelum dia murtad. Ya. Jadi, seorang itu disebut sahabat jika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, berjumpa dengan Nabi SAW. Yang kedua, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga adalah meninggal di atas Islam walaupun pernah murtad. Kemudian kita kembali ke penjelasan Syekh rahimahullah, al-hafizahullah eh, taala. Ayujadu hadithu min ahadithin hadithan ahadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'an al-qauliyah awil al-fi'liyah. Apakah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan maupun berupa teladan perbuatan yang sampai kepada kita tanpa melalui jalurnya para sahabat tentu saja tidak ada. Wa idza futihat kalau kita buka buku-buku hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Demikian juga kitab Jami ya kumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka setiap sanat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang tertulis dalam kitab-kitab tersebut selalu tersebut haddatsana fulanun an fulanin an fulanin ya fulan telah menceritakan sebuah hadis kepadaku yang dia dengar dari fulan kemudian dari fulan sampailah ke generasi para sahabat Lalu kemudian para sahabat yang meriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua hadis seperti itu. Maka semua hadis eh, yang sahih, yang valid, sanatnya nyambung ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada kita melalui jalurnya para sahabat. Ini menunjukkan betapa pentingnya membahas para sahabat, betapa mulianya kedudukan kedudukan para para sahabat ya. Kemudian para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat adalah orang-orang yang adil. Yang dimaksud adil dalam pembahasan ini adalah orang yang baik agamanya, orang yang paling baik agama dan akhlaknya. Bukan adil yang kita fahami. Adil itu bisa bersikap adil dalam dalam memutuskan atau dalam menjadi hakim atau dalam yang lain sebagainya. Tapi yang dimaksud adil di sini adalah adil yang dikenal dalam ilmu hadis, ilmu riwayat, atau dalam persaksian. Maksudnya adalah kesolehan, baiknya agama seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah, beliau pernah mengatakan, Al-adalatu ibaratun an istiqamati sirati wad din. Adil itu adalah sifat yang menunjukkan istiqomah seseorang dalam agama demikian juga dalam akhlaknya. Nah para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling adil. Semuanya adil. Semuanya agamanya baik. Yang merekomendasikan mereka langsung Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Demikian juga Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Maka Para ulama kita, para ulama kita, terutama orang-orang, eh, para ulama yang konsentrasi dalam ilmu hadis, dalam ilmu periwayatan, ketika mereka membahas tentang keadilan seorang perawi, eh, maksudnya tentang kesolehan seorang perawi, apakah perawi ini layak meriwayatkan hadis atau tidak, mereka membahas eh, keadilan perawi-perawi selain para sahabat. Eh, membahas tentang apakah perawi ini sikoh atau tidak sikoh. Perawi ini kuat nggak hafalannya atau lemah tidak hafalannya. Bagus nggak kesolehannya apa atau dia suka berdusta dan lain sebagainya. Namun ketika mereka sampai ke sanat sahabat, begitu sampai e, begitu sampai pada pembahasan para sahabat, mereka tidak membahas tentang keadilan para sahabat. Karena para sahabat ini sudah pasti semuanya baik, semuanya adil semuanya layak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau para pendengar sekalian sesekali telaah kitab-kitab e, periwayatan hadis dimulai dari zaman para tabiin atau yang setelahnya yang ditulis oleh para tabiin ataupun yang setelah mereka, maka kita dapati para ulama hadis mengatakan tentang para perawi hadis bulanun fiqh Perawi ini siqah. Perawi ini dapat dipercaya. Perawi ini hafiz, Perawi ini sahabat. Fulanun da'if. Perawi ini lemah. Dan seterusnya. Kecuali para sahabat mereka tidak sedikit pun mengomentari tentang kesikohan, tentang keadilan para sahabat. Karena sudah pasti mereka ini orang-orang adil. Mereka adalah pasti orang-orang yang adil, orang-orang terpilih. Karena Allah tidak sembarangan tentu saja memilihkan para sahabat untuk Nabi, Nabi-Nya yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Alasannya yang lain karena Allah Subhanahu Wa Taala yang telah merekomendasikan para sahabat dalam banyak ayat. Nanti insya Allah kita bahas ayat-ayat itu di pertemuan berikutnya. Demikian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis yang menerangkan tentang keadilan para sahabat tentang kesolehan ketakwaan para sahabat itu sudah pasti. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. As-sahabatu naqalatu hadatin. Di antara e, alasan yang menuntut kita untuk mengkaji jejak kehidupannya para sahabat dan meneladani kehidupan mereka adalah bahwasanya para sahabat adalah yang menyampaikan agama ini kepada kita jembatan dari Rasulullah kepada kita dalam sampainya agama ini kepada kepada kita. Sami'uhu min Rasulillah, mereka mendengarkan agama ini langsung dari Rasulullah. Lalu kemudian mereka menghafalkan agama ini, menghafalkan hadis-hadis Nabi, demikian juga ayat-ayat Al-Quran, seperti yang mereka dengarkan. Lalu mereka menyampaikan agama ini dengan amanah, secara amanah dan terpercaya. Walisanu hali kullin wahidin minhum yaqul. Seakan-akan dari sikapnya mereka mengatakan, Hada ma sami'na hu min Rasulillah. Inilah yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadha nahnu nuballighuhu lakum wafiyan taman kamilan kama sami'na. Dan ini yang kami sampaikan kepada kalian tanpa sedikit pun kami kurangi, kami sampaikan semuanya secara sempurna. Jadi mereka lah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang yang sangat berjasa dalam agama Islam meneruskan dakwah Islam ini sehingga sampai kepada kita. Mereka mendengarkan dari Nabi kemudian disampaikan kepada kita. Sehingga layak mereka adalah orang yang paling besar mendapatkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam hadis Nabbarallahu mra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengarkan hadis dariku lalu dia hafalkan kemudian dia sampaikan hadis tersebut kepada umat. Para pendengar sekalian, coba kita tebak. Siapakah orang yang paling besar bagiannya mendapatkan doa Nabi yang disebutkan dalam hadis yang kita dengar tadi? ya, tentu saja para sahabat. Mereka yang pertama kali menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada kita. Sehingga doa ini tertuju. Yang paling pertama adalah kepada para sahabat, kemudian berikutnya kepada setiap umatnya yang menghafalkan hadisnya, mempelajari, mendalami, kemudian menyampaikan kepada kepada umatnya. Jadi para sahabat nih hafiduddin wa hafidu ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka telah menjaga agama ini dan menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha menjaga kemurnian, keontentikan agama ini. Lalu kemudian mereka menyampaikan kepada umat ajaran Islam yang bersih dan murni demikian juga sempurna dengan penuh amanah wa bikulli diqqatin wa inayah dan dengan perhatian yang besar dan menyampaikan agama ini secara secara detail. Inilah jasa yang diberikan para sahabat kepada kita. Kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrusuna ala majalisihi mereka giat menghadiri majelis ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mereka berlomba-lomba untuk mendengarkan langsung hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menghafalnya, kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada umat Islam. Nah ini menunjukkan giatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Mereka adalah teladan terbaik dalam masalah juga menuntut ilmu. Di antara contoh perhatian besar para sahabat terhadap ilmu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna la natajawazu 'ashra ayatin hatta na'maluha atau na'mal biha." Dahulu kami belajar pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu setiap hari itu tidak lebih dari 10 ayat. Kemudian baru nambah lagi kalau kita sudah amalkan kita ilmui, kemudian kita amalkan, baru kemudian nambah lagi. Ini perhatian para sahabat terhadap ilmu. Di mana mereka berusaha mengamalkan ilmu. Kalau sudah diamalkan, baru kemudian ilmu tersebut dia nambah lagi. Ini harus menjadi perhatian pada perhatian para penuntut ilmu pada zaman saat ini. Tujuan daripada ilmu adalah untuk diamalkan, bukan untuk dikumpulkan bukan hanya untuk dikumpulkan saja, dihafalkan saja, untuk menambah wawasan saja. Niat yang benar dalam menuntut ilmu itu ketika dia mencari ilmu untuk menambah ketakwaan ibadah dia, akhlak dia kepada Allah dan demikian juga kepada sesama manusia. Itu baru benar. Tapi kalau menuntut ilmu niatnya belum sampai ke situ, misalnya menuntut ilmu supaya bisa ceramah, menuntut ilmu supaya bisa nulis, menuntut ilmu supaya bisa menulis status yang berkesan nah, di Facebook atau di sosmed yang lainnya ini belum benar niatnya seperti ini belum benar karena dalam dalam proses ini ada tahapannya yang pertama apa yang pertama belajar menuntut ilmu setelah menuntut ilmu bagaimana mengamalkan ilmu setelah diamalkan bagaimana? Didakwahkan. Jadi ada tahapannya. Diamalkan dulu. Ini niat yang paling penting dalam mengamalkan ilmu. Kalau niat ini tidak ada, maka ada yang keliru dalam niat kita. Seperti yang menjadi uh, tujuan utama para sahabat ketika mereka menuntut menuntut ilmu. Baik. <clears throat> Para pendengar tadi Muslim rahimani wa rahimakumullah. Fa kana sahabatu radhiyallahu anhum bihadhihi rutbah. Maka setelah kita mengetahui bahwa para sahabat berada dalam kemuliaan yang begitu mulia. Afala yakunul hadithu anhum juz'an minal hadithi 'aniddin? Bukankah mengkaji kehidupan mereka, membicara mengkaji jejak kehidupan mereka itu bagian daripada mengkaji agama yang mulia ini? Karena mereka adalah orang-orang yang telah menyampaikan agama ini kepada umat ini. Karena tidak setia, tidak ada satupun hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan itu sampai kepada kita melalui jalurnya para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga mengkaji tentang kehidupan mereka itu bagian daripada mengkaji agama agama ini. Sebaliknya, mencela para sahabat itu adalah mencela agama ini. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, at-ta'nu fil, naqil, ta'nun fil manqul. Ya, mencela orang yang menyampaikan berita, sebuah berita itu adalah mencela berita yang disampaikan. Ada orang mencela orang yang menyampaikan sebuah berita, menyatakan bahwa dia kurang kredibel. Ini menunjukkan bahwa dia juga mencela isi berita yang disampaikan. Maka mencela para sahabat yang mana mereka adalah yang menyampaikan agama ini kepada kita, tidak ada satupun hadis Nabi kecuali melalui jalannya para malaikat, jalurnya sahabat. Itu sama saja mencela apa? Agama yang disampaikan oleh sahabat, mencela Islam. Mencela sahabat sama saja mencela agama Islam ini. Idza kana man naqala ilaina din humus sahabah Apabila para sahabat itu kok tercela, lalu kemudian keadilan mereka dipertanyakan, kesalahan mereka dipertanyakan, ya, demikian juga keamanahan mereka dipertanyakan, maka bagaimana e, sifat agama, sifat berita yang mereka sampaikan itu agama Islam ini? Kalau yang menyampaikan ternyata orang-orang tidak kredibel, orang-orang yang tercela. Terus tentu saja sikap yang seperti ini mencela agama yang disampaikan, mencela agama agama Islam yang mereka sampaikan. Walihada qala al-Imam al-Jalil oleh karena itu salah seorang ulama al-Imam al-Jalil al-Hafidh yang bernama Abu Zur'ah ar-Razi rahimahullah beliau mengatakan "Idza ra'aitumur rajula yantaqisu ahadan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiq." Jika kamu melihat seseorang yang mencela, yang merendahkan kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwasanya dia itu orang zindik. Dia adalah zindik. Wadalika anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indana hak. Hal tersebut karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang disampaikan Nabi adalah kebenaran. Wal Quranu hakun. Al Quran juga hak. Wa inna ma adda ilayna hadal Qur'ana wassunana ashabu Rasulillah dan yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an demikian juga hadis-hadis Nabi itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuridu an yajrahu shuhudana liyubtilul kutuba was sunnah wal jarhu bihim awla wa hum zanadiqah dan mereka ingin mencela menjatuhkan para saksi-saksi kita yaitu para sahabat untuk me menjatuhkan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis Nabi SAW. Sehingga mencela orang-orang yang seperti ini sangat diutamakan. Mereka yang lebih layak mendapatkan celaan tersebut yaitu mereka orang-orang yang digelari zindik, orang-orang zindik. Ini perkataan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Kifayah fil dalam kitab yang berjudul Al-Kifayah fil Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ini e, menjadi metode para musuh-musuh Islam dalam menjatuhkan Islam. Biasanya mereka tidak langsung Islam yang diserang, tapi mereka menyerang para dai, menyerang para ustadz, menyerang para ulama, menjatuhkan nama baik para ulama. Kalau para ulama sudah jatuh, maka kemudian wibawa Islam ini akan jatuh. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang liberal, orang-orang orientalis, para musuh-musuh Islam dari zaman dulu, ya, zaman dulu, zamannya para sahabat tabiin dan sampai saat ini. Mereka menjatuhkan harga di para ulama. Makanya para ulama ini harus kita jaga. Para dai yang menyebarkan yang yang giat mendakwahkan akidah yang benar ini harus kita jaga kehormatannya. Meskipun kita tahu bahwasanya tidak semua manusia itu terlepas dari kesalahan. Tapi tentu saja seorang harus bijak ketika melihat kesalahan seorang dai. Jangan sampai satu kesalahan kemudian menghapuskan ribuan kebaikan yang telah beliau yang telah dia berikan kepada Islam dan kaum muslimin. Maka membela kehormatan para ulama ini bagian daripada membela agama Islam. Di antaranya pembelaan yang paling uh, layak kita berikan adalah pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama. Baiklah <clears throat> karena sahabat radhiyallahu anhum ghairu thiqat, kalau seandainya para sahabat itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka ini bukan orang-orang yang terpercaya, bukan orang-orang yang adil. fa'inat din alladzi na'budullaha bihi. Maka di mana agama yang kita menyembah Allah ini? Bagaimana nasib agama yang kita menyembah yang yang dengan agama ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi mereka telah menjatuhkan agama Allah ketika mereka mencela para sahabat Nabi SAW. Wa yughilu fi'amun minan nasi fi dhalal. Eh, sebagian sekelompok orang mereka memprovokasi. Mereka ngompori masyarakat mengajak mereka dalam kesesatan. Mengajak mereka untuk menjadi sesat. Hmm dengan cara mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mencela sebagiannya ataupun mayoritasnya atau seluruhnya. Yu'adduhum ala ru'usil asabi mengkafirkan para sahabat semuanya kecuali yang dihitung jari saja. Ini orang-orang Rafidah. Orang-orang Rafidah yang dikenal saatnya orang-orang Syiah. Mengkafirkan banyak para sahabat. Semua sahabat dikafirkan kecuali empat sahabat saja. Nah, Abu Dhar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, kemudian Miqdad, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini hanya segelintir sahabat yang tidak kafir menurut mereka. Setelah Nabi meninggal dunia, semua sahabat kafir. Nah, orang yang seperti ini secara langsung, secara tidak langsung mereka membatalkan agama Islam menjatuhkan agama Islam, mengatakan bahwasanya Islam ini tidak lagi kredibel. Karena apa? Yang menyampaikan Islam kepada kita para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia orang-orang Rafidah ini, pemikiran mereka memang muncul dari uh, Abu, uh, Abdullah bin Sabah al Yahud dari orang Yahudi. Memang tujuannya untuk merusak Islam. Caranya bagaimana mereka merusak Islam? Dengan menjatuhkan nama baik para pejuang Islam yang berada dalam di barisan pertama dalam memperjuangkan Islam para sahabat Nabi SAW. Kalau mereka sudah dijatuhkan, otomatis Islam ini juga jatuh. Karena semua ajaran agama Islam sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kefayu yu'lamu dinullah? Bagaimana kita bisa mengenal agama Allah kalau para sahabat itu dijatuhkan? Kalau para sahabat itu memang seperti itu yang ditujukan oleh orang Syiah itu, orang Rafidah itu. Kaifa wa yasjud? Bagaimana kita sholat dan sujud? Sementara hadis tentang cara sholat itu datang dari para sahabat Nabi SAW. Kaifa tu'adda faraidahu? Bagaimana seorang menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT sementara semua ibadah itu datang kepada kita hadis-hadisnya melalui para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa yahujju ila Bagaimana so kita bisa haji wa kaifa yuqamu bi ta'atihi dan bagaimana kita melakukan taat kepada Allah dan menjauhi dan melakukan perintah-perintahnya. Idza tu'ina fi naqlatihi wa hamalatihi sahabatun Nabi SAW jika uh, para pembawa agama ini para sahabat Nabi SAW itu telah dicela, dijatuhkan nama baiknya. Oleh karena itu, kita harus memberikan perhatian bahwasanya mencela orang-orang yang menyampaikan agama ini kepada kita yaitu para sahabat itu bagian dari mencela agama kita. Dan sebaliknya memberikan perhatian kepada hak-hak para sahabat Nabi SAW mungkin juga memberikan perhatian kepada e, mengkaji jejak hidupnya para sahabat ini juzun min wajibuna nahwi ini adalah kewajiban kita bahkan tidak hanya secara moralitas, tapi ini bagian dari agama, secara agama. Ini adalah kewajiban bagi kita. Karena mereka merekalah orang yang telah e, menyampaikan agama ini kepada kita, sehingga mencela mereka, termasuk mencela agama ini. Dan membela mereka, membela kehormatan para sahabat, bagian daripada membela agama ini. <clears throat> Demikian kajian kita pagi hari ini.